Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu bahwa Al-Imam Syafi'i adalah orang yang paling memerangi sikap taklid yang disebut dengan ya taklid mengikuti seseorang alias membeo tanpa dalil. Karena kewajiban ya kaum muslimin di dalam berakidah, di dalam ya beragama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Makanya Al Imam Syafi'i rahimahullah ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang telah <clears throat> ya pernah kita sebutkan juga Ya, beliau berkata misalnya di antara beliau di antara perkataan beliau idza sahhal fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhhabku kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya Al-Imam Syafi'i ia menetapkan bahwasannya mazhab beliau harus dipancangkan di atas hadis yang sahih. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya Imam Syafi'i rahimahullah tidak menerima hadis yang lemah mazhab beliau adalah mazhab yang sahih. Bahkan telah kita sebutkan juga ya, riwayat daripada Ibnu Asad. Ketika Ibnu Asad bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai hadis bahwasannya Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat dan akan dilihat oleh kaum mukminin. Maka Imam Syafi'i berkata, "Ya Ibnu Asad, iqdi ilayya haytu aw mittu أن كل حديث صحيح فإني أقول به وإن لم يبلغني هاي ابن أسد nisbatkan kepadaku baik aku masih hidup atau telah mati bahwa setiap hadis yang sahih itulah pendapatku walaupun itu tidak sampai kepadaku. Ya. Di sini Al-Imam Syafi'i ya akhi memberikan kepada kita sebuah pelajaran berharga bagaimana kita beragama, bahwa kewajiban kita adalah ya hanya mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya seringkali Imam Syafi'i melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid. <clears throat> Ya, di mana beliau berkata, La tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku, jangan kamu membeo kepadaku. Ya makanya subhanallah kalau kita perhatikan ya bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan sebuah hukum, di dalam menetapkan sebuah pendapat yang beliau pandang itu benar-benar, selalu beliau ikutkan dengan hujah-hujah, selalu beliau bawakan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, baik dari sunnah Rasulullah SAW yang sahihah ataupun secara kias, ya. Dan itu ya sudah diketahui bagi mereka yang memperhatikan ya bagaimana apa pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan hujahnya dalam kitab-kitab beliau seperti Al-Um ataupun yang lainnya. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sebutkan juga di ya, perkataan Al-Imam Al-Muzani dari murid daripada Al Imam Syafi'i rahimahullah. Ya ketika Al Imam Al Al, -Al Muzani rahimahullah menyebutkan tentang hakikat taklid. Ia berkata, فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي قيل له إذا, إذا, إذا, جاز, إذا جاز ذلك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك جاز لك تقليد معلم معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة, بحجة خفيت على معلمك yeah. Jika ia berkata, orang yang bertaklid ini, ya orang yang bertaklid ini berkata begini, saya tahu bahwa saya telah ya mendapatkan kebenaran walaupun saya tidak mengetahui hujahnya karena saya mengikuti ulama besar dari guru saya. Sementara saya yakin guru saya tidak akan berkata kecuali dengan hujah yang barangkali hujah itu saya tidak mengetahuinya. Lihat ya. Orang ini berkata bahwasannya saya yakin benar, walaupun saya tidak tahu hujahnya. Alasannya apa? Alasannya guru saya tidak mungkin berkata tanpa hujah. Ya, walaupun hujah itu tersembunyi pada saya. Maka dia kata beliau kilalahu maka dikatakan kepada orang seperti ini. Ya. Dikatakan kepada orang seperti, seperti ini, ida jazad laka taklidu muallimi." Kalaulah bertaklid atau membeo kepada gurumu itu boleh. Dan dengan klaim bahwasannya gurumu tidak berkata kecuali dengan hujah yang tersembunyi atasmu, maka konsekuensinya boleh dong kita bertaklid kepada gurunya gurumu itu. Ya dengan klaim yang sama bahwa ia tidak berkata kecuali dengan hujah. Ya. Fa in qala na'am kalau ternyata ia berkata ya, boleh. Ia ber apa bertaklid kepada gurunya, gurumu itu. Kalau dia berkata ya, boleh. Maka kita katakan ya, tarku taklidi muallimihi ila taklidi muallimi muallimihi wa kadzalika man huwa a'la hatta yantahi al-amru ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang ini, baiklah kalau kamu mengatakan boleh. Boleh dong? Ya. Kalau engkau mengatakan boleh bertaklid membeo kepada gurunya gurumu, kita berkata lagi, kalau gitu boleh boleh juga kita bertaklid kepada gurunya, gurunya, gurumu. Kalau dia mengatakan ya, kita katakan kalau begitu boleh juga bertaklid kepada gurunya, gurunya, gurunya, gurumu sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang bukankah para sahabat lebih berhak untuk diikuti? Mereka lebih faham, Bukankah para sahabat lebih baik untuk kita membeok kepadanya? Wa in abadhalika naqadha qawlahu. Kalau ternyata dia tidak mau, dia mengikuti hal itu, berarti ia telah membatalkan pendapatnya tersebut. Ya, kalau dia tidak setuju dengan konsekuensi kita, berarti sama saja ia sudah membatalkan pendapatnya tersebut. Wa qila lahu kaifa tajuzu kaifa tujawizu taqlida man huwa asghar minka? وأقل علما ilman تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر akbar وهذا متناقض ilman ya kita katakan kepada orang ini bagaimana kamu membolehkan untuk membeo kepada yang lebih kecil ya dan engkau tidak membolehkan untuk membeo kepada yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya kalau kamu membolehkan taklid kepada gurumu ya harusnya kita ini lebih bertaklid kepada yang lebih tinggi dong derajatnya, yaitu gurunya dia. Kalau kepada gurunya dia boleh, berarti kita juga harus lebih tinggi, boleh bertaklid kepada yang lebih tinggi derajatnya lagi, yang lebih banyak ilmunya, gurunya dia lagi. Ya, sampai mentok kepada para sahabat, karena para sahabat yang paling banyak ilmunya, maka, ya kalau misalnya kita membolehkan taklid kepada gurunya padahal ilmunya tidak lebih banyak dari sahabat, tentu taklid kepada sahabat lebih baik lagi, ya, lebih wajib lagi. Fa kalau ternyata orang ini berkata begini, Oli anna muallimi wa in kana asghar faqad jama'a ilma man huwa fawqahu ila ilmihi huwa afsar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Oh, enggak bisa begitu kata dia guru saya, walaupun ya paling kecil dibandingkan dengan guru-gurunya, guru-gurunya terus lagi, tapi guru saya ini sudah mengumpulkan ilmu ya ulama-ulama yang berada di atasnya kepada ilmunya. Jadi guru saya itu tentu lebih faham, lebih tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dibuang. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berguru dengan guru-guru ke sana, berarti ilmunya itu sudah terkumpul pada guru saya, kata dia gitu. Qila lahu wa kadzalika man ta'allama min muallimik. Faqad jama'a ilma muallimik wa ilma man min man fauqahu ila ilmihi fayalzamuka taqliduhu wa tarku taqlidi muallimik wa kadzalika anta أولى أن تقلد أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمك. Ya. Oh, kalau gitu alasan kamu, baiklah. Ya, sekarang kalau misalnya gurumu itu punya murid-murid. Nah, kalau begitu murid-murid gurumu itu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurumunya lagi. Berarti muridnya gurumu itu lebih berhak ditaklidi, lebih berhak kita ngebeo kepadanya karena dia sudah mengumpulkan ya ilmu guru-gurunya lagi. Bahkan dirimu sendiri lebih berhak untuk kamu taklidi karena kamu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya lagi. Masya Allah. Bagaimana subhanallah al-imam al-muzani ya dalam mematahkan hujah orang seperti ini. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. <clears throat> Maka dari itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan sebuah pokok yang yang agung dan yang tegas yaitu wajibnya memahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. al Imam Syafi'i rahimahullah Ya, beliau sangat mengagungkan perkataan dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل. وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصادقين والشهداء والصالحين Kata beliau, Allah telah menyanjung para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, dalam Taurat dan Injil. Ya. dan telah berlalu juga melalui lisan Rasulullah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi setelah mereka. Karena Rasulullah bersabda misalnya yang memuji para sahabat, "Bila tasubu ashabi, jangan kamu celah para sahabatku. Fawalladhi nafsi biadih, demi diriku yang demi jiwa yang demi zat yang diriku di tangannya, kalaulah kamu ya berinfak dengan sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai kepada ya satu mutnya mereka. Rasulullah seringkali memuji para sahabat ya ketika Rasulullah mengabarkan inna satakunu fitan nanti akan terjadi fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, ya tarji'una ila amrikumul awal, kamu harus kembali kepada perkara kalian yang pertama. Berapa banyak pujian-pujian Al-Quran dan Sunnah ya terhadap generasi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Farahimahumullah kata Imam Syafi'i semoga Allah merahmati mereka. Wahanna'ahum dan memberikan selamat kepada mereka. Bima atahum min dhalik dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ya derajat seperti itu. Bibuluki a'la manazilis siddiqin. Ya mereka telah sampai kepada tempat yang paling tinggi dari tempat para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Hum addau ilaina sunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. syahaduhu wal yahwal wahyu yanzil alaihi. Para sahabat juga yang menyaksikan Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu para sahabat langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah diturunkan kepada wahyu. Ya, fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu para sahabat orang yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diinginkan dari wahyu tersebut karena Rasulullah telah menjelaskan kepada para sahabat, telah mempraktikkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman wa khasan wa azman wa irsyadan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, baik yang sifatnya wajib ataupun bimbingan. Wa arafu min sunnatihi ma arafna, mereka para sahabat telah mengetahui dari sunnah Rasulullah apa yang kita ketahui, wa jahilna sementara kita tidak mengetahuinya. Kata Imam Syafi'i, wahum fauqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin ustudrika bihi ilmun wastumbita bihi wa ara'uhum lana Ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina. Allahu alam kata beliau. Dan mereka kata Imam Syafi'i fauqana di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal, perintah. Ya, dan ilmu yang diistimbatkan dengannya. Wa ara'uhum dan pendapat para sahabat buat kita itu lebih terpuji dan lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri, daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Di sini lihat ayuhal ikhwah. Imam Syafi'i rahimahullah yang menegaskan bahwasannya para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, kuara, akal, Ya. Bahkan kata beliau pendapat mereka buat kita lebih terpuji, lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri. Inilah ya akhi al-imam al syafii rahimahullah yang begitu mengagungkan ya pendapat para sahabat. Beliau berkata kembali, waqala ومن mimman ممن au hukiya lana anhu bi baladina. وصاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا فهكذا نقول ولم نخرج من من أقاويلهم وإن قال واحدهم ولا يخالفه غيره أخذنا بقوله كتب اليوم karena ya orang yang kami temukan dari para ulama yang kami ridhoi atau yang dihikayatkan kepada kami di suatu negeri, kalau mereka tidak mendapatkan sunnah dari Rasulullah, mereka yang mengambil pendapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika bersepakat atau pendapat sebagian mereka jika berselisih. Demikianlah pendapat kami, kata Imam Syafi'i. Kami tidak keluar dari pendapat para sahabat. Kalau ternyata ada seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, itu pun kami ambil pendapatnya. Subhanallah. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah ya menjelaskan, menetapkan, memancangkan kaidah yang kuat dan kokoh bahwasannya kalau kita tidak mendapatkan dari sun dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasannya, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah menjelaskan sehingga pada waktu itu kata Imam Syafi'i kita tidak keluar dari pendapat para sahabat. Ini ya akhi. Ya kalau ternyata tidak ada, tidak ada di zaman sahabat gimana Ustaz? Ya kita kita lihat bagaimana ya ijtihadat para ulama kibar di zaman di zaman kita itu. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah yang dipancangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini pula yang disetujui oleh seluruh ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam kitab Aslus Sunnah, Min usul sunnati indana, At-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lagi perkataan-perkataan para ulama yang menyuruh kita untuk kembali kepada para sahabat. Abu Hanifah beliau berkata, "Idza ja'ana 'ani sahabah," kalau datang ya, kepada kami dari para sahabat, fa'ala ra'si wal 'ain, maka di atas kepala dan mata artinya harus kita terima. Imam Malik ya yang beliau berkata, "Lan yasluha amru al-umma illa bima saluha bihi awwaluha." Ya tidak akan beres ya urusan umat Islam ini kata beliau kecuali dengan perkara yang beres dengannya urusan yang pertama yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. <clears throat> Imam Syafi'i pernah menjawab ya, pertanyaan tentang pendapat-pendapat para sahabat apabila mereka berselisih. Bagaimana maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjawab dalam kitab Ar-Risalah. Nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah ya awil ijma' au kana asahha fil qiyas. Ya kita ambil pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Qur'an atau sunnah atau ijma atau ya yang paling dekat kepada kias. Subhanallah ya. Maksudnya, kalau misalnya para ulama berselisih, ya kalau sudah bersepakat, semua kita sudah tahu bahwasanya kesepakatan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para ulama itu adalah merupakan hujah. Nah, kalau misalnya mereka itu berselisih bagaimana? Maka Imam Syafi'i berkata, nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah awil ijma' aw kana asahha fil qiyas yang harus kita pegang mana pendapat yang sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah atau Ijma atau yang sesuai dengan kias yang sahih maka itu yang harus kita pegang kata beliau ya qala al lalu ya orang itu berkata kepada Imam Syafi'i afara'aita idza qala al-wahid minhum al-qawla la yuhfad an ghairihi minhum fihi lahu muwafaqah wala khilafan atajidulaka hujjatan bittiba'ihi fi kitabin aw sunnatin aw amrin ajma'an nasu alaih fayakuna minal asbab allati qulta biha khabara Bagaimana pendapatmu hai Syafi'i kalau ternyata seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak diketahui dari sahabat lain yang menyepakatinya, tidak pula sahabat lain yang menyelisihinya. Apakah engkau mempunyai hujah untuk kita mengikuti pendapat sahabat tersebut dalam Al-Quran atau Sunnah? Atau perkara yang sudah diijmakan oleh manusia? Sehingga engkau pun mempunyai khobat tentang masalah itu? Ya. Kultulahu kata Imam Syafi'i, maka aku berkata kepada orang ini. Ma wajadna fi hadha kitaban wala sunnatan sabitatan. Memang kami tidak mendapatkan tentang masalah ini dari Al-Quran atau sunnah yang sahihah. Walakin wajadna ahlal ilmi ya'khuduna biqali wahidim wahidihim marratan wa yatrukunahu ukhra wa yatafarraku fi ba'di ma bihi minhum. Ya. Akan tetapi kami mendapatkan para ahli ilmu setelahnya mengambil dia pendapat salah seorang dari mereka terkadang dan terkadang juga meninggalkan yang lainnya dan mereka berselisih pada sebagian yang mereka ambil dari mereka. Lalu dia berkata, Fa'ila aisyai'in sirta min haga, kalau begitu, kemana kamu ambil? Maka Imam Syafi'i berkata, ila tiba'i qali wahidin idza lam ajid kitaban wala sunnatan wala ijma'an wala syai'an fi ma'na yuhkamu lahu bihukmi aw wujida ma'hu qiyas. Wa qalla ma yujad min qalil wahid minhum la yukhalifu ghairu min hadha. Kata beliau, ya saya mengikuti pendapat seorang sahabat kalau ternyata saya tidak mendapatkan Al-Quran atau Sunnah atau Ijma. Ya. Ah, subhanallah, ikhwatul Islam. A'azani Allah wa ayyakum. Jelas sudah. Bagaimana manhaj Al-Imam ash syafii rahimahullah di dalam menetapkan ya akidah dan menetapkan ya ag apa hukum dalam agama kita ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yaitu yang berhubungan dengan masalah akidah al-iman, yaitu iman. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang iman? Sebelum kita mengetahui perkataan al-imam Syafi'i rahimahullah mengenai iman, kita <clears throat> ingin mengetahui dulu bagaimana ya pendapat para ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Sehingga dari situ kita ketahui bahwa Imam Syafi'i tidak menyelisihi pendapat para ahlu sunnah wal jamaah. Ketahuilah ayuhal ikhwah. Bahwa ahlu sunnati wal jamaah bersepakat. Yang namanya iman itu annal iman i'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya Bahwa yang namanya iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Berkata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, telah bersepakat para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari para ulama sunnah bahwasannya amal itu bagian dari iman. Ya. Mereka berkata bahwasannya iman itu adalah perkataan dan amal serta akidah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini ya akhi, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Waqala al-imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, berkata Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Al-amru alladhi alaihi ahlu sunnati indana, ma نص alaihi ulama'una mimma qtasasna fi kitabina hadha. أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وأنه درجات بعضها فوق بعض dan perkara yang dipegang oleh ahlus sunnati wal jamaah yang telah dinyatakan oleh para ulama kita yang telah saya ceritakan dalam kitab kita ini kitab kami ini kata ya Abu Ubaid al Qasim bin Salam bahwasanya iman itu adalah keyakinan perkataan dan amal semuanya dan bahwasanya ia adalah berderajat sebagiannya ya di atas sebagian yang lainnya Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Beliau berkata, "I'lamu rahimanallah wa iyakum. anna alladhi alaihi ulama'ul muslimin, anna al-iman wajibun ala jami'il khalqi wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawari Ya kata beliau bahwasanya ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan kamu Sesungguhnya yang dipegang para, oleh, oleh para ulama kaum muslimin bahwasanya iman itu adalah wajib atas se se semua makhluk. Ia adalah merupakan pembenaran dengan hati, penetapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Yeah. Kemudian berkata, "Tsumma lamu annahu la tujzi al-ma'rifatu bil qalbi wat tasdiq illa an yakuna ولا تجزي معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عملا بالجوارح فإذا كملت هذه الخصال كان مؤمنا Kemudian ketahuilah bahwasanya tidak mencukupi ya al-ma'rifah ya sebatas mengetahui dengan hati atau pembenaran saja sampai <clears throat> disertai dengan ucapan dengan lisan dan tidak mencukupi ya, keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan sampai disertai dengan amalan anggota badan. Kalau ternyata sudah sempurna perkara ini, maka dia seorang yang mukmin. Ya, perhatikan karena mukminan, maka dia seorang mukmin yang sempurna. Dia berkata juga Al-Imam Al-Hafidh Abdul Qasim Al-Lalikai <clears throat> Ketika beliau menyebutkan <clears throat> riwayat-riwayat yang banyak sekali, jadi dari para sahabat, dari para tabiin, dari para fukoha setelahnya, semua bersepakat bahwasannya ya iman itu bertambah, uh, iman itu i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, amal uh, demikian pula ucapan dengan lisan dan amal dengan anggota badan. Ya. Jadi ini sudah bersepakat semuanya. Maka bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun Alhamdulillah, beliau termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi disebutkan dalam <clears throat> riwayat Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, sebagai dikeluarkan oleh Baihaqi, ia berkata, Sami'tu Syafi'i, eh, aku mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan, dan amalan bertambah dan berkurang. Iya. Di sini Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa iman itu perkataan dan amal. Barangkali bertanya-tanya, kenapa di situ tidak ada keyakinan? Karena perkataan itu ada dua, perkataan hati dan perkataan lisan. Dan amal itu ada tiga, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama ya akhi. Jadi Imam Syafi'i alhamdulillah beliau tegas ya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu adalah tiga ya keyakinan dengan hati ya, ucapan dengan lisan apa yang dimaksud keyakinan dengan hati yaitu meyakini ya akan kebenaran Islam dan lisan lisannya mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah وأن محمد رسول ya dan disertai dengan amalan anggota badan namun ya sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa amalan anggota badan itu adalah berderajat-derajat ada yang merupakan aslul iman ya pokok iman seperti apa amalan hati berupa iman kepada Allah malaikatnya kitab-kitabnya ya rasul-rasulnya malaikatnya, di hari akhirat para nabi dan kitab-kitabnya, demikian pula qada dan qadar. Demikian pula ya akhi amalan lisan yang berupa ya syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada juga yang merupakan wajibul iman, yang merupakan kewajiban iman yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu hilang kesempurnaan iman darinya seperti apa semua amal-amal yang diwajibkan. Ya, di sana ada yang diikhtilafkan, ada yang juga yang merupakan ijma. Seperti sholat, apakah pelakunya murtad dari agama Islam orang yang meninggalkannya setelah mereka bersepakat bila orang meninggalkan sholat. Ya, karena juhudan dan wa inadan, karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Namun, yang jadi perselisihan kalau dia meninggalkan karena malas dan mengikuti hawa nafsunya. Maka para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan <clears throat> keluar seperti imam pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya dia keluar dari millatul Islam. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak murtad dari agama Islam, dia masih muslim tapi dia ya menjadi orang yang fasik. Ya dia mukmin tapi imannya kurang. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu harus dibunuh. Demikian pula terjadi perselisihan tentang orang yang tidak berzakat, puasa, haji. Jumhur para ulama mengatakan tidak keluar kalau dia tidak juhud. Ya, dia tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, ini disebut dengan wajibul iman, ya. Dan kewajiban pun derajat berderajat-derajat. Ada lagi yang sifatnya mustahabul iman. Iman yang sifatnya sunnah. Yang apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi kesempurnaan iman seperti sholat sunnah. Ya. Maka itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Akan tetapi ia adalah merupakan keutamaan-keutamaan iman. Yang di situ seseorang ya sampai kepada derajat ihsan. Itulah ya akhi keyakinan al-sunnati wal jamaah. Dan itu yang diyakini pula oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan para ulama-ulama kita. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini, ini dulu yang bisa saya sampaikan ya pada pagi hari ini barangkali di antara para pendengar ada yang mau bertanya silahkan. Nah demikian ikhwatal Islam sesi materi dari kitab manhaj imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafidhullah Ta'ala dan tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab pada kesempatan pagi hari ini. Tapi bentuk yang pertama kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari mana Pak? Uh, dari di Cipulir. Silakan Pak Zulfikar. Uh, masalah kita bertaklis ya Ustaz ya. Iya. Uh, di sini banyak para ulama kita bertakrif kepada hukum adat nih Ustaz. Kepada apa? Hukum adat ya. Iya. Tahlil, maulid, bah, bapak. Iya. Iya. Halo, halo. Orang yang anti maulid dikata orang gila Ustaz. Itu gimana menurut iya. hmm. Ustaz? Nah, baik. terima kasih Pak Azul Fikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ayol ikhwah menjadi sebuah kesalahan dari pemahaman. Sebuah kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan hukum. Sehingga akhirnya <clears throat> sebagian orang menjadikan segala sesuatu dari ritual-ritual yang sifatnya ibadah dianggap itu sebagai adat istiadat. Padahal sungguh sangat berbeda antara adat kebiasaan dengan ritual-ritual yang disebutkan. Karena para ulama usul fikih ketika berbicara tentang masalah adat, ya kebiasaan, itu maksudnya yang berhubungan dengan yang sifatnya duniawiyah, seperti kebiasaan dalam berpakaian. Ya. Makanya para ulama usul fikih bersepakat bahwa adat atau uruf itu bukan hujah, bukan dalil. Tapi itu sebatas ya <coughs> penjelasan mengenai batasan dari praktek dalil. Ya. Dia bukan dalil, dia sebatas penjelasan dari praktek dalil itu sendiri. Dari dalil-dalil yang tidak ada ya batasannya dalam syariat. Jadi bukan hujah secara berdiri sendiri. Karena ya, yang menjadi hujah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka membahas perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini, mereka akan temukan hal itu. Ya, bahwa dalil-dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka itu dikembalikan kepada kepada kepada apa? Ya kepada uruf, kepada adat istiadat, kepada kebiasaan seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala ya <clears throat> menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk uh, Rasulullah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya, maka pakaian jenis dari pakaian itu apakah kita harus mengikuti pakaiannya Rasulullah izar dan rida ataukah kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat? Maka Syekh Utsaimin berkata yang sahih kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat. Maka kaidah seperti itu baru kita bisa pakai. Ya. Demikian pula <clears throat> ya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ma'ruf kepada istri, ya. Bermempergauli mereka. Bagaimana batasan pergaulan terhadap istri dikembalikan kepada adat istiadat. Adapun masalah ibadah, masalah perayaan, hari raya, itu semua adalah ya hak tunggal bagi Allah sebagai pembuat syariat. Ya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah, ya karena ibadah itu adalah hak Allah, berarti kita harus beribadah sesuai dengan keriduan Allah dan apa yang Allah cintai yang Allah cintai, yang Allah ridhai, tentunya yang dijelaskan oleh Rasul kita alaih salatu wassalam. Ya, tentunya yang telah dipraktekan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya yang dianggap <clears throat> sebagai ke, sebagai kebiasaan masyarakat yang padahal itu tidak ada hubungannya dengan ya masalah yang sifatnya sudah kita sebutkan tadi, ya bayanun ditakbiki syariah yang merupakan adat istiadat sebagai penjelasan dari praktek syariat dan pembatasannya, maka ya itu semua adalah perkara perkara yang diada-adakan menyimpang dari syariat. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyakum. Ya terkadang orang tahu kaidah tapi tidak tahu prakteknya gimana sebatas tahu doang kaidah. Oh ada kaidah al-adatu muhakkama adat itu bisa dijadikan hukum. Ya padahal para ulama sudah membahas apa maksud daripada praktek itu. Praktek adat yang bisa dijadikan hukum. Apa maksudnya? Bagaimana prakteknya? Ini harusnya dibahas. Ya jangan cuma sebatas tahu ya punya pedang tapi nggak bisa menggunakan pedang. Ya akhirnya apa? Dia membabi buta babat sana sini. Ya tidak peduli apakah itu sesuai dengan kaidah tersebut atau tidak subhanallah nah Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Wahyu di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, Ana mau tanya uh, bagaimana sikap Ana terhadap teman yang uh, dengan mudah sekali gitu apa namanya menyalahkan temannya. Iya. Apabila menurut dia ya memang itu tidak sesuai gitu tidak sesuai dengan uh, eh, kadang kala gini ada apa namanya uh, contohnya kilas dia uh, keyakinan dia misalkan terhadap apa namanya kepercaya, uh, keyakinan yang A nah, ya. yang B gitu sama-sama punya hujan insya Allah tapi seolah-olah uh, uh, keyakinan anak ini salah gitu Ustaz. Iya. Jadi dia uh, kadang lain lah gitu. Yang uh, begini apa, Pak ya. Uh, dia eh, lain terhadap anak. Halo? Yang pertama bagaimana sikap anak terhadap dia gitu. Halo Pak. Ya lah. Ya. Uh, begini Pak. Uh, masalahnya masalah keyakinan yang berbeda tersebut itu kan harus kita perjelas dulu. Iya, lebih dijelaskan. Iya. iya. Sebab ada keyakinan yang barangkali kita semua diperbolehkan padanya, perselisihan eh, istihadat sifatnya tapi ada juga yang keyakinan yang sifatnya itu adalah tentang ternyata bertentangan dengan ijma para ulama misalnya hmm. itu juga harus kita apa pilah ya. yang antum maksud bagaimana pak perselisihan uh, pendapat uh, dalam hal apa uh, masalah muamalah hmm. uh, anak yang sudah sudah bertanya terhadap masa gelas eh, yang lain dan ternyata itu diperbolehkan gitu ada ulama yang membolehkan eh, dan eh, apa namanya hanya caranya aja mungkin apa anak sebutkan contohnya saja iya yeah. nah jadi pernah anak uh, mau ini saat apa namanya uh, mengkredit barang gitu. uh mm-hmm. -huh, iya. nah, kredit barang terhadap satu lembaga misalkan gitu uh mm-hmm. -huh. jadi barang itu sama yang punya barang dititipkan ke anak dulu Ustaz. Mm -hmm. Nah, nanti transaksinya itu lembaga bukan anak sama yang punya barang. Lembaga itu transaksi terhadap yang punya barang. Jadi barang itu hanya dititipkan ke anak. Pada pada akhirnya nanti ketika mau transaksi dikembalikan ke, kepada yang punya barang itu Ustaz. Mm. Nah, itu jadi anak tidak ada transaksi sama sekali anak sama yang punya barang gitu. Mm. Jadi anak mau apa namanya? Uh, petunjuk Ustaz. Yang beli siapa Pak? Anak yang beli. Uh mm-hmm. -huh. Nah terhadap uh, lembaga misalkan ada satu lembaga yang mengkreditkan barang gitu Pak. Uh mm-hmm. -huh. Nah terus yang punya barang itu uh, sementara menitipkan barangnya terhadap anak gitu. Tapi anak sudah jelaskan bahwa nanti transaksinya itu antum sama lembaga itu. Nah, baru setelah lembaga membeli terhadap yang punya barang, anak baru berhubungan dengan lembaga itu mengkredit barangnya gitu, Pak. Uh-huh. sistemnya gimana? Kredit. Sistem kreditnya ada ribanya nggak? Oh, insya Allah nggak ada. Uh mm-hmm. -huh. Harga harga apa namanya cash sama kredit itu sama. Iya. Yeah. Tidak ada perbedaan. Terus dia mengingkari dari sisi apa? Eh, katanya tidak boleh. Yeah. Jadi barang itu harus langsung ke lembaga itu, nggak boleh dititipkan karena dulu gitu. Uh mm-hmm. -huh. Jadi kalau apa namanya katanya hukum jual beli itu ya memang anak si pembeli itu ya langsung aja ke lembaga itu jangan apa namanya ikut campur masalah itu masalah barang. kenapa bu apa motor itu kok di, di dititipkan barang, sama antum gitu barang tersebut barang nah, tersebut misalnya uh, jadi awalnya dia katanya apa namanya eh, ketemu sama anas mm -hmm. jadi barang itu uh, ketemu sama anak dia katanya mau mau jual gitu mm -hmm. kebetulan anak minat nah kata anak nanti uh, ah, Ana melalui lembaga aja, Ana nggak bisa beli langsung sama sama antum gitu, hmm. karena masalah uang, Ana bilang begitu. Nanti hmm. Ana bicarakan sama lembaga tersebut. Nah dia pulang eh, beberapa hari katanya banyak yang nawar ke rumah, jadi dia nggak enak karena sudah sudah ini sama Ana gitu saat. Oh gitu. Sudah ada pembicaraan seperti sama Ana, yeah. Hmm. jadi dia ditipkan dia nggak enak sama tetangga tetangga yang yang hmm. apa? Yang nawar-nawar barang itu yang minat juga gitu. Iya. Yeah. Hanya seperti itu penitipan. طيب sudah jelas Pak. Baik, cukup Pak ya. Nah, ya. nah oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang penuntut ilmu haruslah dia mempunyai sikap rahmah. Ya rahmat ya kepada sesama temannya yang sesama ahlus sunnah wal jamaah yang yang sudah faham tentang kajian-kajian yang faham yang yang sahih. Jangan kemudian hanya sebatas ya tidak menyetujui dari sisi ijtihad dia yang menurut dia itu salah, lalu kemudian langsung disikapi dengan sikap yang keras, tidak benar seperti itu. Ya, apalagi yang disebutkan oleh ikhwan tadi sama sekali tidak ada mahdur syar'i, tidak ada larangan syariat di situ. Hendaknya dia mempelajari dulu tentang syarat-syarat sah, sah jual beli. Hendaknya dia juga ya <coughs> melihat dari sisinya. Kalau memang ternyata ya itu sifatnya ijtihad karena sifatnya itu adalah ijtihad tidak ada nas ya kalau para ulama terdahulu saja tidak saling menyesatkan yang satu berpendapat yang seperti misalnya ya berpendapat misalnya bahwa <clears throat> membaca ya Al-Fatihah di belakang imam imam itu hukumnya wajib. Yang satu mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum Ya kalau di sholat jahar itu wajib diam. Tapi mereka tidak saling menyesatkan, tidak saling ya mengatakan hai ya kamu Imam Syafi'i kamu sesat, ya. Atau pengikutnya dikatakan sesat tidak, karena itu sifatnya ijtihadi. Ya masing-masing berhujah dengan hujah yang bisa diterima dari sisi pendalilan atau kaidah-kaidah syariat. Makanya harus dipahami bahwa ya perselisihan itu ada dua macam ada yang bisa kita tel, tel apa kita terima dalam artian ya karena masing-masing pendapat itu berhujah dengan hujah yang bisa diterima secara kaidah syariat. Ya tidak ada nas yang sorih. Ada pendapat yang memang ya lemah pendalilannya. Lemah dalilnya dan pemahaman terhadap dalilnya memang lemah. Bahkan mungkin ya dia bawakan dalil yang tidak pada tempatnya bahkan mungkin bertentangan dengan dalil yang tegas dan kuat seperti misalnya Imam ya sebagian ulama Hanafiyah <clears throat> atau madhab Ibnu Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Sementara jumhur mengatakan bahwa arak itu semua yang memabukkan dan pendapat yang benar pendapat jumhur. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun," setiap yang memabukkan itu arak. Makanya seorang penuntut ilmu itu ya akhi jangan ya mudah memfonis sesat ataupun memfonis eh, setiap orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu ya dengan sikap yang keras ini tidak dibenarkan tidak dibenarkan ya bagaimana lihat al-imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berselisih dengan seorang ulama di zamannya saya lupa ingat apakah dia beliau itu Yunus As-Sofadi atau siapa saya lupa langsung ya setelah mereka berselisih ya berdialog berbeda paham setelah itu Imam Syafi'i memegang tangannya dan berkata ya apa salahnya kalau kita berjalan bersama ya karena ya apa <clears throat> berjalan bersama walaupun kita berselisih dalam berpendapat artinya kalau memang perselisihan itu memang wajar ya yang sifatnya istihadi dan masing-masing mempunyai kekuatan hujah dari sisi pendalilannya maka itu tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan kita ya saling bertengkar dan saling memusuhi. Nah, nah. Tapi kita angkat berikutnya dari penelpon ketiga Pak Arif di BPN, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan Pak. Hmm, saya pernah ini Pak belajar tentang tijan <clears throat> daruri ya, di mana di dalamnya itu ada wujud, kidam bako, dan yang lainnya. 20 sifat tuh Pak ya? Ya betul. Uh -huh uh, itu men, me, apa, mengindikasikan jadi bahwa Imam Asyafi'i itu apa uh, pengarang kitab itu bermazhab Imam Asyafi'i apa itu betul Ustaz? Iya. Yeah. Ya, iya. gitu aja ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat pengikut madhab Syafi'iyah tidak bisa dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan pendapat sebagian pendapat ya, ulama apa pengikut Syafi'iyah tidak pula di, bisa disebutkan kepada pendapat seluruh itu dan atau dikukuhkan sebagai itu adalah madhab Syafi'i tidak. Iya. Maka itu adalah pendapat pribadi-pribadi daripada pengikut-pengikut yang diklaim bahwa mereka mengikuti mazhab Syafi'iyah. Dan sudah malum yang namanya manusia pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak kecuali pendapat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah <clears throat> sendiri tidak pernah menis, eh, membatasi ya sifat Allah hanya 20, tidak. Imam Syafi'i bertentangan dengan im, im, madhab akidah Imam Syafi'i bertentangan dengan akidah Asy'ariyah karena sangat jauh berbeda antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Abul Hasan Al-Ash'ari. ya <coughs> pada fase keduanya. Apalagi keduanya tidak pernah bertemu. Ya Abul Hasan Al-Ash'ari ya hidup jauh setelah Imam Syafi'i wafat. Sekitar 100 tahunan atau 200 tahunan. Ya Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, beliau sendiri di dalam hidupnya melalui tiga fase fase pertama fase Mu'tazilah. Ya, fase kedua yaitu fase akidah kullabiyah yang merupakan fase Asy'ariyahnya beliau yang fase itulah kemudian tersebar ke seluruh ya, jagat ini. Fase yang terakhir yaitu beliau rujuk kepada akidah ahli wal jamaah. <clears throat> ya maka kekeyakinan wujud kidam bakok mukhalafatun lil hawadisi sampai 20 sifat yang katanya 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah merupakan fase yang keduanya beliau. Ya. Di mana fase itu Imam Ash'ari rahimahullah menetapkan 20 sifat yang katanya itu sesuai dengan akal. Akan tetapi kemudian di akhir hayatnya beliau kembali kepada akidah ahli sunnati wal jamaah sebagaimana beliau telah jelaskan dalam kitab beliau Maqalat al-Islamiyin di mana ketika itu beliau yang menyebutkan akidah kulabiyah setelah itu beliau menyebutkan akidah al-sunnati wal jamaah yang menetapkan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala lalu diakhiri dengan pendapatnya <clears throat> wahadhi dan ini adalah keyakinan Imam Ahmad bin Hambal lalu beliau berkata wabihi akul dan itulah pendapatku Makanya beliau juga menulis kitab al ibana menegaskan tentang keyakinan beliau. Yang dimana kitab al ibana ini kemudian diingkari oleh sebagian pengikut Ya Ash'ariyah di zaman ini katanya itu bukannya bukan kitab Abul Hasan Al-Ash'ari itu diada-adakan. Padahal Ibnu Asakir ya dalam kitab beliau ya Bayan Kadibil Muftari menegaskan bahwa kitab al ibana itu tegas ya tulisan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu sendiri di akhir hayatnya. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka ya kewajiban kita adalah meyakini seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah menetapkan seluruh sifat. Yang anehnya di Indonesia ini ya, penetapan 20 sifat disertai dengan keyakinan bahwa Allah punya 99 nama. Padahal kalau mereka mau berpikir sedikit saja. Kalau Allah punya 99 nama, sementara sifat yang wajib cuma 20, Coba bayangkan. Berarti 99 nama tersebut hanya 20, sif, 20 nama yang mengandung sifat. Ya, kalaulah disebut di situ dikatakan di situ ada yang masuk padanya 20 nama. Karena ya tentu tidak boleh kita katakan Allah punya nama tapi nama nama tidak mengandung sifat, tidak boleh. Allah namanya doang Rohman tapi tidak punya sifat Rohman, aneh. Ya Allah namanya doang Al-Aziz tapi punya tidak punya sifat izah. Wah, kurang ajar kepada Allah. Nah, sekarang kalau misalnya ya Allah punya 99 nama. Sementara sifatnya cuma 20. 99 kali 20, dikurangi 20 79. Katakanlah berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Iya. Cobalah kita tanyakan <clears throat> Kepada mereka Al-Aziz Artinya apa? Al-Aziz artinya yang maha mulia. Apa mungkin Allah yang namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat izah, mulia, perkasa? Aneh sekali. Makanya ya akhi, ya. Keyakinan bahwasannya apa apa namanya? <clears throat> sifat Allah hanya 20 itu keyakinan yang bertentangan dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW bertentangan pula dengan keyakinan para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam yang empat. Ya. Dan itu baru diada-adakan setelah Abu Hasan al Ashari, Allahu Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Al-Akh Abu Asma untuk yang pertama di Ciang sana. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan mutlak iman dan iman mutlak? Apakah ini termasuk dari istilah uh, yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iya, itu ya ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mutlakul iman dengan berbeda dengan al-imanul mutlak. Al-imanul mutlak artinya iman yang sempurna. Kapan dikatakan seseorang yang mempunyai iman yang mutlak? yaitu apabila ia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Maka disebut dengan imannya al-imanul mutlak. Ya, adapun mutlakul iman artinya pokok imannya ada. Itu ya mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya kita tidak boleh kita katakan orang yang berbuat maksiat itu imannya sempurna. Tapi kita katakan bahwasannya <clears throat> orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang imannya kurang. Ada padanya iman secara pokoknya. Akan tetapi tidak disebut iman yang sempurna. Disebut dengan mutlakul iman. Makanya, ya, kalau sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kehilangan mut'i al-imanul mutlak namun tidak kehilangan mutlakul iman. Maka jadi beda antara al-imanul mutlak yang artinya iman yang sempurna dengan uh, ah, mutlakul iman artinya ya pokok daripada keimanan yang ada di di di, di hatinya itu. Dia masih iman kepada Allah, masih iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat. Orang yang berzina, mencuri, korupsi, ya, selama mereka <clears throat> tidak mengingkari, tidak melakukannya karena cuhud, maka ya para mazhab al-sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Ya, tidak mengkafirkan mereka. Ya, kita katakan dia itu adalah mukminun bi imanihi, fasiqun bi kabiratihi. Ya, dia mukmin dengan imannya, tapi ia fasik dengan dosa-dosa besarnya itu. Nah. Baik. Kembali dari pesan singkat uh, Allah Abu Ayub di Darmaga ya, di Bogor ya. Ustadz, uh, mohon dijelaskan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dari uh, pembahasan atau pembagian iman menjadi usul iman, kemudian wajib iman dan mustahabul iman. Mohon dijelaskan kembali. Pembagian itu sebetulnya dibagi oleh Al-Imam Taimiyah rahimahullah, hmm. demikian pula Ibnu Qayyim hmm. bahwa iman ya <clears throat> dan di di zaman-zaman terakhir ini juga dibagi demikian karena memang demikian karena Allah Subhanahu wa taala ia telah memisalkan kalimat kalimat tayyibah itu seperti pohon. Wa matalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, dan permisalan kalimat yang tayyibah itu seperti pohon yang tayyibah yang pokoknya ya men, kuat ya dan <clears throat> cabangnya menjulang. Ya di langit maka yang namanya pohon pasti ada pokok, ada ya cabang, ada ranting, ada daun, ada buah. Ya. Ini permisalan yang sangat tepat sekali. Dan ini sepadan dengan sabda Rasulullah bahwa iman itu 70 atau 60, 60 lebih cabang. Ya Rasulullah mengatakan iman itu bercabang-cabang. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah yang itu merupakan pokok iman dan yang paling rendah yaitu ya e, menyingkirkan apa namanya <clears throat> gangguan dari jalan. Hmm. Nah, ini menunjukkan bahwa iman pun berderajat. Ini keyakinan alusunati wal jamaah. Berarti di sana ada yang merupakan sebagaimana halnya pohon, ada yang merupakan pokok pohon itu, ada yang merupakan ya cabang pohon itu, ada yang merupakan ranting-ranting dan daunnya. Sekarang kalau misalnya kalau kita tebas ya salah satu cabangnya masih disebut pohon masih. Maka halnya dengan orang yang misalnya berbuat maksiat kepada Allah. Ya, maka ia telah kehilangan sebagian iman. Namun tidak hilang iman sama sekali. Ya, tergantung tentunya dengan dia <clears throat> berbuat maksiatnya dari sisi yang mana. Kalau ternyata dia berbuat maksiatnya dari sisi itu merupakan pokok iman, ya seperti dia misalnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah men, ia sudah menebas pohon iman itu dari pokoknya. Kalau antum tebang pohon itu dari bawah, tidak disebut pohon lagi sudah habis, ya. Tidak disebut pohon lagi habis. Tapi kalau misalnya ya daun-daunnya antum rontokan semua masih disebut pohon masih. Maka kita lihat di situ ya jenis daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau ternyata kemaksiatan itu berhubungan dengan pokok iman yang tidak sah iman kecuali dengannya, maka orang tersebut bisa jadi murtad kafir ya dari milatul Islam. Walaupun tentunya ahlu wal jamaah ya tidak sembarangan mengkafirkan, harus ditegakkan dulu hujahnya, dihilangkan syubhat-syubhatnya. Barangkali dia tidak tahu. Nah inilah ikhwatul Islam berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah dan Khawarij bertemu satu titik. Sama-sama punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Perbedaannya orang Khawarij berkata apabila hilang sebagian iman maka hilang semuanya. Makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Murji'ah mengatakan sebagian iman ada maka ada semuanya sempurna. Makanya orang murjiah mengatakan, ya sebatas orang meyakini ya akan benarnya Islam itu sudah cukup. Sebatas dia bersyahadat la ilaha illallah sudah cukup. Ya, dan tidak berpengaruh padanya kemaksiatan katanya. Kemaksiatan dosa sebesar apapun kalau dilakukan oleh si hamba yang bersyahadat la ilaha illallah tetap tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Itu pendapat Murji'ah. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah di sini tanah tengah Al-Sunnah mengatakan apabila ada sebagian iman tidak me, tidak tidak menunjukkan ada semuanya. Dan apabila hilang sebagian iman juga tidak menunjukkan hilang semuanya. Ya. Al-Sunnah memberikan perincian-perincian. Ya, mana yang sifatnya pokok iman, yang sifatnya itu keyakinan seperti keyakinan kepada Allah malaikatnya yang itu merupakan keyakinan-keyakinan al-sunnah wal jamaah yang harus diimani ada juga yang sifatnya wajibatul iman, kewajiban-kewajiban iman yang sifatnya hukumnya wajib. Maka kalau misalnya yang wajib ini ditinggalkan karena juhud dan inat, karena dia mengingkari keyakinan wajib tersebut setelah tegak hujah padanya, ini bisa kafir murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, ya seperti orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Dia tahu bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu ya apa? aku apa termasuk dosa besar itu maksiat dan dia meyakini dia di atas kemaksiatan maka orang seperti ini dengan ijma ahlus sunnati wal jamaah tidak dikafirkan dahulu ya tidak dikafirkan Nah ini ahyual ikhwah ya Allah wa ayakum. Pembahasan-pembahasan seperti ini harus difahami. Sehingga ya kita <clears throat> ya lepas dari keyakinan akidah khawarij ataupun murjiah. Di zaman sekarang ini banyak pemikiran mudah sekali mengkafirkan. Ya. Mudah mengkafirkan sebelum ditegakkan dulu hujah, sebelum dulu ya di, dihilangkan syubhat. Padahal para ulama tegas menyebutkan bahwa ya orang yang bodoh masih diberikan padanya udur. Ya, kebodohan itu adalah merupakan udur. Ya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan pesan singkat Ustaz Barakallahu Fikum eh, Mohon dijelaskan kembali tafsir ataupun penjelasan dari beberapa ayat di bawah ini yang menjadi dalil bagi guru-guru kami untuk adanya bayat. Yang pertama dari surat Al-Fat ayat yang ke-10 dan ke-18, kemudian yang eh, ketiganya surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 ayat yang ke-10 surat Al-Fat Innaladina ladhina yubayyi'unaka innama yubayiun Allah yadullahi fawqa aydihim Kemudian uh, dari ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina id kata tahta syajarah Nah ini yang ke-18 Ustaz. Kemudian uh, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 uh, eh, saya bacakan awalnya saja. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبيعناك على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخره bagaimana Ustaz uh, korelasinya dengan tentang kewajiban bayat demikian Ayuhal ikhwah sesungguhnya Rasulullah di zaman ketika turun ayat itu beliau, beliau sebagai khalifah yang mau, yang telah menegakkan daulah Islam di kota Madinah maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk baiat kepada Rasulullah. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai khalifah kaum mukminin. Maka pada waktu itu ya ayat tersebut berlaku pula kepada ya baiat kepada setiap khalifah yang keadaannya telah diterangkan oleh para ulama tentang hakikat siapa khalifah sebagaimana Ibn Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan bahwa khalifah yang dibaiat itu di antara syaratnya dia harus mempunyai wilayah kekuasaan ya dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam. Itu sebut khalifah. Ya, kalau misalnya dia masih numpang di, di, di Indonesia ya tidak disebut khalifah itu ya hizbi namanya. ya <coughs> memecah belah umat. Makanya ya bayat yang disebutkan dalam ayat tersebut innalladzina yubayyi'unaka sesungguhnya orang-orang yang membayat engkau. Engkau ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah wadawatku sebagai khalifah yang sah. Ya, barangkali ada yang berkata, "Lalu bagaimana dengan bayat akobah? Kan waktu itu belum ada tegak taulah Islam." Kita jawab, "Ya." Ya kalau keadaannya di zaman seperti itu di mana kaum muslimin hanya di situ saja Ya karena pada waktu itu umat Islam baru di situ, baru ada segitu. Seluruh dunia kafir semuanya. Ya kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Maka di, penting untuk diadakan bayat dalam rangka mendengar dan taat. Sekarang ya kalau dia mengkiaskan dengan bay, apa bayatul akobah berarti dia sama saja mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada itu cuma dia dan yang pengikutnya saja semuanya kafir. Musibah. Iya, sehingga akhirnya masuk dan jatuh kepada pemikiran takfiri Ayuhal ikhwah, ya penggunaan dalil-dalil tentang wajibnya bayat untuk bayat kelompok dan jamaah, jelas ini bukan pada tempatnya. Telah difatwakan oleh para ulama di zaman ini bahwa itu semua memecah belah. Ya, Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Idza buji'al khalifatan faktulu ahadahuma." Kalau dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Di Indonesia ini banyak harus dibunuh tuh semuanya itu. Makanya di Indonesia ini, ya akhi, ya, yang berhak dibayat itu adalah penguasa negara. Dia adalah merupakan khalifah kalau memang tengah apa tegak ya dan dipraktekan hukum Islam. Maka dari itulah ayol ikhwah ya Allah wa iyakum. Yang membawakan ayat lalu dibawakan kepada kelompoknya ini sesuatu yang lucu dia dikiaskan Rasulullah dengan imamnya dia. Masya Allah. Hendaknya dia membahas kitab-kitab para ulama ketika berbicara tentang siasa syariah. Hendaknya dia membaca kitab-kitab para ulama tentang hakikat siapa itu khalifah dan imam. Nah. Baik, satu pertanyaan terakhir saja untuk sore, eh, pagi hari ini dari Pak Sanusi di Cipulir. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Ini saya mau nanya hukum haul setiap tahun peringatan kematian orang. Iya. Hmm. Seorang ustaz. Hmm. Ada hadis mengatakan kata seorang ustaz katanya hmm. setiap tahun Rasulullah ziarah ke makam Hamzah. Iya. Apakah hadis ini dalilnya lemah atau bagaimana Ustaz? Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertama ya akhi, Rasulullah yang bersabda la tattakhidhu qabri ida Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Id itu artinya, kata para ulama, sesuatu yang berulang yang telah ditetapkan waktunya. Baik seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Maka siapa yang telah menetapkan waktunya untuk ziarah kubur, maka sudah ia menjadikan kuburan sebagai id, ya perayaan di situ. Dan itu dilarang oleh Rasulullah Bagaimana? Ya, sementara itu telah dilarang oleh Rasulullah. Makanya perkataan dia bahwa Rasulullah ya setahun sekali ziarah ke kuburan Hamzah. Ya hendaklah dia men, ya, membawakan siapa yang meriwayatkannya, bagaimana sanadnya. Sementara hadis tegas melarang untuk menjadikan kuburan sebagai id. ya. Maka itu semua yang dia katakan adalah merupakan pendalilan-pendalilan yang tidak jelas sanatnya Jeluntrungnya tidak diketahui dari mana asal usulnya, siapa yang meriwayatkan. Subhanallah. Terkadang memang begitu ya, Ya, terkadang ada orang berusaha untuk bawa-bawa dalil yang ya kira-kira pas. Ya, yang dia sendiri tidak tahu sebetulnya hadisnya riwayat siapa, siapa yang mengeluarkan, bagaimana tata cara memahami dalil tersebut. Ya, ada orang yang bawa dalil, terkadang dalilnya soheh, tapi pemahamannya yang tidak soheh. Inilah ayol ikhwah ya kewajiban kita sebagai kaum muslimin harus ya secara seksama untuk melihat bagaimana kedudukan suatu hadis apakah sahih atau dhaif. Ya bagaimana para ulama mempraktekannya, bagaimana para sahabat memahaminya itu sangat penting sekali. Makanya tidak pernah dinukil bahwa para sahabat mereka ya <clears throat> haul satu tahun sekali. Kalau para sahabat kalaulah itu baik tentu para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Karena kalau misalnya para Rasulullah melakukannya tentu dia telah diamalkan oleh para sahabat juga. Karena para sahabat orang yang lebih semangat di dalam mempraktekkan agama dan syariat kita ini ya akhi.